Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya akhana. Man siapa yang mau baca silakan. Siapa ini? Taslah. Ayo Taslah. أن يسألوا حتى يقولوا هذا هذا الله تعالى خلق خلق فمن خلقه الله فمن خلقه الله تعالى فمن خلقه تعالى وسؤال العوام عن قواعد العلم عدم الآفات وبحثهم عن معالم الصفات مما يفسدهم لا مما يصلحهم يصلحهم إذ الواجب عليهم التسليم فالأولى بالعام بالعام إيمان بما bima quran taslimu bima min ibarati min asrar asrar asrar Kemarin kita jelaskan tentang kesalahan yang ke-12 dalam menjelaskan suatu pembicaraan yang terkait dengan agama. Terkait dengan Allah Ta'ala seperti ucapan-ucapan Masya Allah wa syi'ta. Nah, kenapa salah di sini? Masya Allah wa syi'ta. Kalimat wawu. Kenapa Hasan? Karena mengandung penyamaan. Tasyrikan wa taswiyah. Ini ini satu kesalahan. Kemudian berikutnya itu ucapan seorang khatib yang diingkari oleh Nabi kita Muhammad SAW Maya sihima fakot hawa, Taib. Bagaimana ini? Abdul Wahab Kata Rasul ya isal khatib anta Ketika beliau mendengar ucapan seperti ini Beliau berkomentar bi isal khatibu anta Kul mayasillaha wa rasulahu. Jadi jangan pakai domir mayasihima tapi langsung mayasillaha wa rasulahu. Rasul disebutkan jangan pakai domir. Kenapa? Abdul Wahab. Kata Imam, Ewa. Jadi enam al khutbah ya. Ini sya'nuha wal idoh. Ini khutbah. Jadi ketika menjelaskan di dalam berkhutbah ya menjelaskan sesuatu yang penting di hadapan para kaum muslimin ini harus jelas ya nggak boleh pakai isyarat atau pakai ya kata-kata ganti yang sebagian enggak nggak paham. Jadi harus jelas mayasillaha rasulahu. Jangan mayasillaha may apa? Eh, may, mayasihima. faqat huwa. Nah ini ini mayasihima himanya kembali kemana? Ini ya. Jadi enggak diketahui ke siapa. <clears throat> Kemudian Langsung aja ya, kita nambah. Wa qala nakhai idza qala rajulu li rajul apabila seorang laki-laki berkata kepada seorang laki-laki ya himar ya hinzir eh, ini ini ya penghinaan istihza maka kata beliau kila lahu yaumal qiyamah Ara'aitani khalaqtahu khimaran Ara'aitani khalaqtahu hinziran Maka nanti dikatakan pada hari kiamat Nam itu ara'aitani Khabarkan oleh engkau kepada saya Tentang apa yang engkau ciptakan Yaitu seekor himar Ini Ara'aitani khabarkan juga kepada saya Tentang yang engkau ciptakan Seekor babi ini kata beliau. Fahadihi wa amsaluhu dan ini dan contoh-contoh ya dari apa yang disebutkan mimma yadkhulu fil kalam yang masuk dalam ucapan suatu ya kesalahan wala yumkin hasruhu dan enggak mungkin untuk dibatasi ya tentang berapa jumlah musibah-musibah lesan yang, yang disebutkan ini enggak enggak terbatas. Ini baru contoh yang beliau sebutkan. Wa man ta'ammala ma aradna maka barang siapa yang merenungkan apa-apa yang telah kami sebutkan, kami datangkan fi afati lisan di dalam musibah-musibah lesan alima annahu idza atlaqa lisanah maka akan tahu bahwasanya apabila dia memutlakan lesannya yaitu mengumbar sebuah lesannya dia akan tahu lam yaslam dia nggak akan selamat ini ketika dia mengumbar lesannya yakni atlaqa mengumbar yakni mengitlakan lesannya sudah nggak ada kendali nggak ada rem maka dia lam yaslam nggak akan selamat wa inda dzalika ya'rifu sirra qawlihi sallallahu alaihi wasallam man samata najah. Maka ketika itu dia akan tahu ya rahasia enam rahasia sabda Nabi kita Muhammad SAW man samata najah barang siapa yang diam saya dia akan selamat. Ini ini yang dia yakni pandai-pandai mengatur lesan ya menjaga sebuah lesan Li'ana hadhil afa bahwasanya di li'ana hadhil afati mahalikun wa hiya ala tariqil mutakalim, Dan bahwasanya kesalahan-kesalahan musibah-musibah ini merupakan mahalik itu satu kebinasaan. Nah, kebinasaan-kebinasaan wa hiya ala tariqil mutakallim. Fa sakata salima. Kalau dia diam akan selamat. <clears throat> Taib ini akhir pembahasan beliau masalah tersebut. Kemudian kita masuk fasal berikutnya yakni al-afatu salisata asroh tentang musibah yang ke-13 wa min afatil awam su'aluhum an sifatillahi subhanahu wa ta'ala wa kalami dan di antara musibah-musibah nam yang menimpa orang awam pada lesan mereka yaitu tentang mereka jatuh terhadap sifat-sifat Allah Taala dan kalamnya. Nah ini mereka sebagian mereka bertanya ya tanya kepada seseorang tentang sifat-sifat Allah Taala. Misalnya tangan ya ini kafiahnya ditanyakan bagaimana kemudian kalam juga demikian bagaimana tangan Allah. Nah ini ini dalam manhaj al-sunnah wal jamaah ya qaf kaifiyahnya ini tidak diketahui. ya secara makna adalah tangan. Adapun hakikatnya dibahas-dibahas ya ditanyakan bagaimana hakikat sebuah tangan tangannya Allah taala dibahas hakikat sebuah ainullah ya yaitu ain nam bagaimana ini sebuah satu kebid'ahan. Nah, masuk Allah anhu bid'ah. Dan ditanya tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimananya adalah suatu kebid'ahan. I'lam ana syaitana yuhayyilu ilal ami. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu menghayalkan kepada orang awam Anaka bihadika fil ilmi takunu minal ulama wa ahlil fadl bahwasanya engkau dengan dalamnya ilmu engkau wahai seorang ini ini setan membisikkan, menghayalkan kepada orang awam yang sedikit punya ilmu. Membisikkan dengan dalamnya ilmu engkau wahai orang fulan engkau termasuk di antara para ulama. Engkau termasuk orang-orang yang punya keutamaan. ini fal yazalu yuhabbibu yuhabbibu ilaihi dalik. Terus menerus sampai dia cinta dengan hal hayalan tersebut hatta yatakallam sampai dia berbicara bima huwa kufrun nam dengan apa sampai dia berbicara yaitu berbicara masalah jatuh pada satu kekufuran wa huwa la yadri dan dia tidak mengetahuinya Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusikun nas ayas'alu hatta yaqulu hadallah khalaqal khalqa faman khalaqallah. Nah ini. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW Nam dikhawatirkan manusia yang mereka bertanya sampai-sampai mereka mengucap, mengucapkan ketika hadallah ya Allah taala menciptakan makhluk kemudian faman khalaqallah siapa yang menciptakan Allah dan ini sangat sangat dikhawatirkan. Dikhawatirkan ketika ada pemikiran manusia seperti ini. Allah yang menciptakan makhluk, kita semuanya enam diciptakan oleh Allah Taala. Kemudian ada pikiran siapa yang mencipta Allah Taala? Enam. Maka huwal awal wal akhiru wal dhahir wal batin. Ini jawabannya. Allah zat yang maha awal dan maha akhir. Enam wadzahir al batin. Ini enam ketika ada bisikan-bisikan seperti ini ya mungkin ya terfikirkan demikian dalam benak-benak manu manusia. Wasu'alu awam an midil ilmi a'damul afat. Maka pertanyaan orang-orang awam yang dia rumit-rumit dalam masalah ilmu Hawaimid ya, hawamid ini perkara-perkara yang rumit. Jadi tanya tentang masalah yang tadi kita sebutkan. Itu adalah a'damul afat, termasuk musibah yang paling besar. Tanya tentang sifat Allah. Ya, bagaimananya? Bagaimana? Nah ini. Ini nggak ada yang tahu tentang bagaimana tangan Allah, bagaimana mata Allah Taala, bagaimana wajahnya, ini nggak ada yang tahu. Ya, hatta Nabi kita Muhammad SAW beliau nggak dikabarkan tentang bagaimananya. Wabahsuhum an ma'anil sifat dan pembahasan mereka tentang makna-makna sifat. Nah, ini, ini makna sifat itu dipahami ya Misalnya yadun, ya ain, wajah ini dipahami. Artinya yadun ya tangan, ain ya mata, wajah ya wajah. Nah ini ini dipahami. Artinya sudah paham, luha Arabia paham mata. Nam yadun tangan. Mimma yusiduhum la mimma yuslihuhum. Tidak apa-apa yang merusak mereka la mimma yuslihum tidak apa-apa yang memperbaiki mereka. Nah ini, ini kita membahas ya, bukan maknanya kalau makna dimengerti. Tapi kalau hakikat mereka membahasnya orang-orang awam atau orang-orang yang mereka mungkin dokter atau mungkin ya profesor membahas tentang hakikat sebuah sifat Allah ini akan merusak mereka. Nah, enggak akan bisa memperbaiki mereka. Ini, ini mereka akan terjatuh dalam mungkin tasbih, ya penyerupaan, ima terjatuh dalam suatu taktil, nah menolak sifat Allah. Ini ketika mereka membahas hakikat sebuah sifat Allah secara makna, nam dimengerti. Idil wajib alaihim, ya wajib atas mereka yaitu ataslim. Nam, artinya yakni menyerahkan hakikat tangan tersebut bagaimana kita serahkan fal awla bil ami maka lebih-lebih orang awam demikian al imanu bima warada bihil quran dan beriman dengan apa-apa yang telah datang dalam Al-Qur'an summa taslim kemudian menerimanya ya kita bersikap taslim terhadap sifat-sifat tersebut bima jaa bihi rasul dan juga dari apa-apa yang telah datang dari Rasul min hari bahs tanpa ada pembahasan tanpa nam mencari bagaimana ya hakikat sebuah sifat tersebut wastihaluhum bil ibadat dan hendaklah menyibukkan mereka ya dengan ibadah-ibadah ini bukan menyibukkan pembahasan tentang hakikat sebuah sifat tapi sibukkan dengan ibadah fa fa inna fa inis ya tihaluhum fa inna istihalahum bil ba'si an asraril ilmi maka sungguhnya kesibukan mereka membahas ya tentang rahasia-rahasia ilmu Nam, rahasia-rahasia tentang hakikat sebuah sifat Allah Ta'ala Nam, seperti tangan, yadun Itu kedudukannya kabaksil saimati dawabi an asrari mulki. Maka kedudukannya bagikan seperti dia nam yakni pengembala membahas ya pengembala binatang ternak dia mencari enam tentang rahasia-rahasia sebuah kerajaan. Nah ini nggak akan bisa tercapai. Habis ya tentang masalah tersebut. Jadi kesimpulannya di sini yang terakhir apa-apa yang dilakukan oleh orang awam, ya orang-orang yang tidak mengerti atau dia sudah berilmu kadang terjatuh dalam pemikiran tersebut. Lesannya bertanya, ya. Lesannya bertanya, bagaimana tentang sifat Allah? Kefiahnya ditanyakan. Ini dalam manhaj al-sunnah wal jamaah tidak diperkenankan untuk bertanya tentang hakikat sebuah sifat. Adapun makna ya, makna ini adalah maklum, mafhum Allah tentang masalah makna. Yadun artinya apa? Ainun artinya apa? Wajah artinya apa? Kemudian as-sama ya. Artinya apa? Ini dipahami. Adapun membahas hakikat sifat-sifat tersebut ini adalah suatu yakni ke bid'ahan sebagaimana ucapan Imam Malik. Tayyibul alam bisawab. Ilahuna tafaddalu hafizakumullah.